بالله Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada kalian manusia untuk segenap umat manusia. Syahadat ini merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah dan tidak bisa terpisah darinya. Karena syahadat la ilaha illallah hanya bisa diketahui dari syahadat Muhammad Rasulullah yaitu mengakui berikrar menetapkan bahwa Muhammad adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahadat Muhammad Rasulullah adalah syahadat pengakuan akan risalah yang telah Allah turunkan kepada nabi-Nya. Dan inti risalah itu adalah la ilaha illallah. Jadi tidak bisa terpisah antara keduanya antara syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Bahkan tidak akan sempurna syahadat la ilaha illallah kecuali dengan meyakini dan imani syahadat Muhammadur Rasulullah. Dan tidak akan sempurna syahadat la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya berupa ibadah dengan syahadat Muhammadur Rasulullah salah satu dari konsekuensi syahadat la ilaha illallah adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk-bentuk ibadah yang kita lakukan kita harus mengikhlaskannya, memurnikannya untuk Allah. Dan tentunya kita tidak bisa beribadah kita tidak bisa beribadah kecuali dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, keduanya saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Nah, sekarang soal yang ke-28. Apa dalil syahadat Muhammadun Rasulullah? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, jawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 164 Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah Dalilnya adalah firman Allah Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman dengan mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Nasabnya tidaklah jangan majhul ataupun tidaklah samar, tidaklah asing bagi mereka. Terpilih dari orang yang mulia dari mereka dan dari keturunan yang mulia dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan membersihkan jiwa mereka dan raja mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Al-Hikmah di sini kita sebutkan sebagai sunnah Bagaimana para ulama menafsirkan doa Nabi kepada Ibn Abbas Allahumma faqihu fiddin din hikmah Ya Allah, berilah dia pemahaman dalam agama dan berilah dia hikmah, yaitu sunnah. Salah satu perawi yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Padahal usia beliau tergolong muda. Ya, dibandingkan eh, eh, sahabat-sahabat lain yang lebih senior, yang lebih tua. Ya, seperti Abdullah bin Mas'ud kemudian Abu Hurairah, Aisyah, dan sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis lainnya. Abdullah bin Abbas termasuk yang muda dari mereka. Namun Rasulullah mendoakannya agar dia diajari hikmah yaitu sunnah. Jadi wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah alkitab, kitab al-Qur'an. Al-hikmah as-sunnah. Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi azizun 'alaihi ma'anikum harisun 'alaikum bil mu'minin ra'ukun rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu azizun 'alaihi ma'anikum Sungguh berat terasa olehnya apa yang menyusahkan kamu. Harisun 'alaikum sangat menginginkan keimanan bagi kamu kebaikan bagi kamu bil mu'minina ra'ufun rahim dan kasih serta santun kepada orang-orang yang beriman. Wa qalu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 1, "Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh." Dan sungguhnya Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar rasulnya. Demikian pula di dalam ayat-ayat yang lain Rasulullah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan tentang nubuat ya nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya dinyatakan Allah dalam surat Al-Ahzab maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah Rasulullah wa khataman nabiyyin Muhammad bukanlah ayah salah seorang dari kalian akan tetapi Muhammad adalah lakin Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah wa khataman dan penutup para nabi. Demikian juga memang Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatah Muhammadun Rasulullah waladina ma'ahu asyidda'u wal kuffar rahamahu bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Di ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita ya bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah seorang dari utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran لتؤمنوا بالله ورسوله ولتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا Sesungguhnya kami mengutusmu yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syahidat yaitu sebagai saksi atas umat manusia dari risalah yang beliau sampaikan kepada umat manusia wa mubasyiran wa nadira dan sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Itu minubillahi wa rasulihi Seruannya adalah agar kamu beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tu'azziruhu. Dan agar engkau memuliakan, kalian memuliakannya. Wa tuwakiruhu dan menghormatinya. Wa tusabbihuhu bukrata wa asila. Dan bertasbih kepadanya. Yaitu bersalawat kepadanya siang, pagi, dan petang. Demikian Ibn Fiddin. Rahimani wa rahimahumullah Demikian juga Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl tajhari ba'dikum li ba'd. Semua itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat seorang Nabi yang diutusnya kepada segenap umat manusia menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairuha al ayatil katsirah dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain kata penulis di sini seperti yang kita telah jelaskan yang baru lalu. Nah, kemudian soal yang ke-29 Ma makna syahadat anna dan Rasulullah? Apa makna syahadat Muhammad adalah utusan Allah? Jawabnya huwa tasdiqul jazim min samimil qalbil muwati' li qawlil lisan bi anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila kafatin nas insihim wa jinnihim yaitu tasdiq al jazim pembenaran yang kuat yang yang yang kokoh min samimil qalbi dari relung hati yang paling dalam al di li lisan yang selaras dengan ucapan lisan yaitu lisan mengucapkan dan hati menetapkan yaitu apa bi anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat ada dua rukun syahadat Muhammadun Rasulullah. Dua rukun syahadat la ilaha illallah adalah al ithbat wa nafi. al ithbat wa nafi. al ithbat penetapan ilah bagi Allah dan nafi menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula syahadat Muhammadun Rasulullah punya dua rukun. Yang pertama rukun beranggapan bahwa Muhammad adalah seorang hamba, abduhu, manusia. Beliau adalah manusia yang diciptakan dari tanah. Sama seperti manusia-manusia lainnya. Semua manusia, kullukum min adam wa adam min turab. Nabi mengatakan semua kalian berasal dari Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Perkataan Nabi kullukum termasuk diri beliau jadi nabi dan semua manusia tidak ada terkecuali itu diciptakan dari tanah, berasal dari Adam. Ini mementahkan teori Darwin yang mengatakan namanya juga teori, teori bisa benar bisa ya salah dan ini jelas salahnya dan jelas batilnya. Yang mengatakan bahwa manusia itu berevolusi. Asal usulnya dari kera, ada yang mengatakan dari tupai, dari tikus dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Dia menciptakan Adam sebagai manusia pertama. Ya, Adam sebagai manusia pertama Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa pada hari kiamat nanti di perang mahsyar orang-orang datang kepada Adam minta kepada ada supaya minta syafaat kepada Allah supaya diringankan mereka dari kesempitan pada hari itu. Mereka mengatakan, ya Adam, engkau adalah Abu Bashar. Engkau adalah bapak seluruh umat manu, manusia. Dan Adam tidak mengingkari hal itu. Hanya saja dia teringat dosa yang telah dilakukannya, kesalahan. Yaitu memakan buah yang di mendekati pohon yang dilarang maka dia eh, Adam pun menolak untuk meminta syafaat kepada Allah bagi mereka. Jadi itu merupakan dalil bahwa Adam adalah manusia yang ber pertama. Jadi rukun yang pertama meyakini bahwa Muhammad adalah seorang hamba. Ya. Insaniyah Rasulullah. Kul innama ana basyurun Katakanlah sungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kamu. Ya, jadi ini harus menjadi keyakinan. Sekarang ini muncul keyakinan di tengah-tengah kaum muslimin yang mengatakan bahwa Muhammad diciptakan dari cahaya, cahaya Allah. Mereka katakan ini keyakinan Nur Muhammadi. Nur Muhammadi, cahaya Muhammad. Ada Adapun hadis berkaitan tentang itu hadisnya mau palsu dan tidak bisa dijadikan sebagai satu dalil dan tidak bisa diangkat sebagai hujah di dalam bab-bab akidah seperti ini. Jadi Muhammad adalah seorang hamba, seorang manusia. Ini adalah bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang menuhankan para nabi. Ya, Nabi mengatakan la tutruni kama nafar nasara Isa ibn Maryam. Janganlah kalian sanjung aku seperti orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Ya, rukun pertama ini mencegah kita agar tidak jatuh kepada kesesatan orang-orang Nasrani yang menuhankan para nabi, yang menu, yang menuhankan nabi mereka. Rasulullah menolak dituhankan karena beliau adalah manusia, bukan Tuhan. Bukan juga malaikat, bukan jin. Demikian Ibn Allah Ini rukun yang pertama. Ya, jadi ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang meyakini bahwa Muhammad adalah manusia pertama diciptakan dari cahaya sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakan dan lain sebagainya. Adapun keyakinan bahwa Muhammad adalah manusia pertama ini berbantah ya dengan perkataan umat manusia nanti di hari kiamat. Mereka mendatangi Adam dan mengatakan ya Adam minta abul bashar ya, manusia pertama yang Allah ciptakan. Adapun keyakinan yang mengatakan bahwa Muhammad adalah makhluk yang pertama maka terbantah dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awwalu ma qalam Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam, yaitu pena. Demikian yang menurut Jadi Muhammad adalah manusia biasa. Lahir dari rahim seorang wanita yang bernama Aminah ya Aminah. Ini nama ibu beliau. Dari seorang ayah yang bernama Abdullah. Lahirlah beliau pada eh, tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan pada hari Senin pada tahun gajah. Kalau dikonversikan ke tahun Masehi kira-kira 571 Masehi. Orang-orang yang meyakini keyakinan Nur Muhammadi Anehnya mereka juga merayakan dengan antusias Maulid Maulid Nabi. Padahal mereka meyakini bahwa Nabi makhluk pertama. Nabi sudah lahir sebelum lahir semua umat manusia. Jadi apa artinya mereka merayakan perayaan Maulid yang artinya kelahiran Nabi? Nah demikian benefitin. Alhamdulillah wa iyyakum Baik. Wa rasuluhu ini rukun yang kedua. Meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yuha ilayya. Rasul adalah laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia Bani Adam laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut maka dia disebut nabi laki bani Adam laki-laki dan mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bani Adam nabi itu tidak ada nabi dari kalangan jin. Tidak ada nabi dari kalangan malaikat. Yang kedua, laki-laki. Tidak ada nabi dari kalangan wa wanita. Semua nabi laki-laki, tidak ada yang wanita yuha ilaih diberi wahyu keluar darinya semua orang yang tidak mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tidak mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jumlah para nabi ribu. Yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin dan Muhammad adalah salah seorang dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul. Ya berbeda dengan orang Yahudi yang suka membunuh Rasul dan mendustakan Rasul. Ya di antaranya ucapan mereka terhadap Isa bahwa Isa adalah Isa alaihi salam adalah anak zina. Ahlu sunnah mengagungkan Nabi dan menempatkan mereka pada tempat yang telah Allah berikan kepada mereka. Rasul mengatakan, ya, ya Yohanes, kulu inna innama Abdullahi wa rasuluh Fakulu Abdullahi wa rasuluh Wahai manusia Kulu bikaulikum Jaga ucapan kalian Katakan aku adanya Yaitu Sesungguhnya aku adalah hamba dan utusan Allah Hamba dan utusan Allah Hamba aku bukan Tuhan Utusan Allah aku bukan manusia biasa seperti kalian Yang tidak mendapat wahyu Maka katakanlah Abdullah wa rasuluhu hak Allah dan Rasulnya nah demikian ikhwan fitin ila kafatin nasi yang diutus kepada seluruh umat manusia insihim wa jinnihim manusia maupun jin perkataan manusia ikhwan dan jin dimasukkan ke dalamnya karena adanya beberapa sisi persamaan antara jin dan manusia. Apa saja sisi persamaannya? Ya? Hah? Yaitu jin dan manusia sama-sama itu dari sisi lain. Antum bicara apakah Jin juga mukallaf, dia jelas mukallaf dia. Jin mukallaf. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menggabungkan jin dan manusia dalam beberapa nafs, seperti misalnya tentang siksa siksa kubur yang dihalang pendengar eh, yang terdengar oleh semua makhluk kecuali astaqalain. Astaqalain maksudnya di sini adalah jin dan manusia ya jin disebut juga nas ya walaupun di dalam nas-nas lain dibedakan minal jin natiwat, wan wan nas di jin dan ada anas. nah di sini ilaka fatin nas insihim wajib jinnihim kepada semua manusia insan maupun jin ini dapat kita lihat di Konifidin Rahimani wa Rahimahumullah Beberapa sisi persamaan jin dan manusia Ya Di antaranya keduanya akan mati Jin mati Manusia mati Kecuali iblis Iblis ditaklukkan sampai hari Hari berbangkit Ya, eh, dia minta kepada Allah dan Allah mengabulkan permintaannya, yaitu menangguhkannya sampai hari berbangkit. Jin dan manusia sama-sama punya jenis kelamin. Ya, sama-sama punya jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan tidak sama dengan malaikat, ya, tidak sama dengan malaikat. Malaikat tidak mengalami kematian dan kelahiran. Jin dan manusia punya, ya, ada kelahiran, ada kematian kematian. Jin ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Manusia ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Apa dalilnya? Dengan Allah Subhanahu wa taala, wa kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Para ulama mengatakan bahwa jin memiliki kehidupan yang hampir sama dengan manusia. Mereka saling menikah sama samanya mereka ada laki-laki dan ada perempuan menikah. Bahkan para ulama bahas bisakah jin menikah dengan manusia? Nah dari sisi ini jin ya disebut juga anak silakan perintah masuk di dalamnya jin bukan jin juga punya keinginan saya disebutkan bagaimana keinginan mereka makan keinginan mereka untuk makan bersama orang-orang yang makan seperti misalnya orang yang makan nggak baca Bismillah, jin juga turut makan. Jin bermalam di rumah orang yang yang tidak baca doa ketika masuk ke dalamnya. Jin bersyarikat bersyarikat pada ya manusia di dalam apa namanya di dalam persetubuhannya dan lain sebagainya. Nah itu jin. Jadi dari sisi ini jin disamakan seperti manusia dan keduanya sama-sama makhluk yang mukallaf. Dan uh, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada jin dan manusia. Syahidan wa mubashiran wa nadiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Surah al Ahzab 45 sampai 46. Sebagai saksi di pertemuan terakhir, pertemuan terbesar yang dihadiri oleh kaum muslimin yaitu hajjatul wada Rasulullah berkhutbah di hadapan manusia dan mengatakan di akhir khutbahnya Allahumma syhad ya Allah saksikanlah Nabi minta persaksian dari Allah bahwa dia telah menyampaikan risalahnya dan beliau menjadi saksi atas umat manusia wa mubasyiran wa nadhira sebagai pemberi peringatan eh, sebagai pembawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala wa nadiran dan sebagai pemberi peringatan yaitu kabar gembira berupa surga dan amal-amal yang bisa mendekatkan kita semua amal-amal yang bisa mendekatkan kita kepada surga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan dan memerintahkan kepadanya ini merupakan bentuk bushra wanadira dan peringatan, memberi peringatan. Dalam hadis Rasul mengatakan eh, disebutkan ya bahwa tidak ada satupun jalan atau perkara yang bisa mengantarkan kepada neraka melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang darinya. Beliau sebagai pemberi peringatan. yang ilallah dan sebagai dai kepada Allah, yaitu kepada agama Allah. Dai yaitu yang mengajak, membimbing dan menuntun manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala biiznihi dengan izin Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hidayah bukan di tangan nabi. Hidayah di tangan Allah. Da'iyan ad-da'wah kepada hidayah. Ada dua macam ada dua macam hidayah yaitu hidayah hidayatul irsyad wa dakwah dan hidayah taufik wa busuk. Hidayah bayan wal irsyad atau hidayah dakwah ini merupakan kewajiban nabi ini merupakan kewajiban nabi dan nabi Allah katakan di dalam ayat firman-Nya innaka latahdi ila siratin mustaqim dan sungguhnya engkau benar-benar menunjuki manusia kepada jalan yang yang lurus. Ini namanya hidayatul hidayatul bayan. Hidayatul hidayatul irsyad. Adapun hidayatul taufik hidayah taufik yaitu seorang menerima apa yang didakwahkan oleh seorang dai oleh Rasulullah atau yang lainnya ini dari dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sejarah dakwah Rasulullah ada orang yang menerima dakwah beliau dan tidak sedikit pula orang yang menolak. Padahal beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Ia menyampaikan risalah Allah. Tapi Allah mengatakan biiznihi dengan izinnya. Tidak lantas bisa saja Allah mengutus Rasulnya dan manusia yang mendengarnya harus beriman, pasti beriman karena ini adalah kalamnya adalah wahyu. Namun tidak, Allah mengaitkannya itu dengan idinnya. Dengan idin Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang dapat hidayah itu adalah taufik dari dari Allah. Kita hanya perantara. Ya. Tidak dikatakan, tidak boleh dikatakan wah dia dapat hidayah karena aku. Wah, orang-orang rajin sholat karena kami. Karena kami mereka datang masjid. Kami ya apa namanya yang membuat mereka rajin ke masjid. Nah ini tidak boleh itu ya itu hidayah, hidayah taufik, kesadaran manusia itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya sebagai dai, sebagai pengajar ya kepada jalan yang yang lurus. Ya, jadi menerima atau tidaknya manusia dakwah yang disampaikan oleh para nabi itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu para nabi. Bagaimana pula selain selain nabi, bukan ifidin. Azani Allah wa iyyakum Namun Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang menjadi sebab orang lain masuk ke dalam Islam, menjadi sebab orang lain mendapat hidayah taufik tadi. Ya, seperti sabda Nabi saw. Alaihi Wasallam, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin nahar." La'ayyahadiyallahu bidah. Seandainya Allah memberikan hidayah, andai kata Allah memberikan hidayah kepada satu orang, ya wahid dan satu orang saja, bisa melalui kamu, yaitu perantaranya adalah kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada memiliki onta-onta yang yang merah. Jadi ini adalah suatu kesempatan yang luas. Ibn Fitri. Bandar ila khairin falahu itulah ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak menuntun orang kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengikutinya. Ini semacam motivasi, tergib agar kita tidak bakil untuk menyampaikan dakwah. Dakwah ada dua macam. Dakwah dalam arti kata menjelaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya tidak semua orang ia bisa menyampaikan, menjelaskan tentang agama Allah. Oleh karena itu Rasul mengaitkannya dengan apa? Dengan ilmu. Balighu anni walau walau ayat. Sampaikan dariku walaupun yang kamu ilmui cuma satu satu ayat. Ya. Allah mengatakan Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basira ana wa manit sabahan. Ud'u ila rabb ila sabili rabbika bil hikmah. Ibi sunnah Ajaklah manusia kepada jalan rohmu dengan sunnah. Ya dengan cara prosedur yang telah digariskan oleh Nabi. Bagaimana bersikap lembut, bagaimana bersikap tegas, ya bagaimana menyampaikannya dengan santun dan lain sebagainya. Apa yang harus disampaikan lebih dahulu, apa yang harus diprioritaskan, dan bagaimana metodenya, pelaksanaannya, prosedurnya. Ini harus bil hikmah, eh bil sunnah. Karena siapa saja yang menjalankan dakwahnya di atas sunnah, maka dia berada di atas hikmah. Untuk lebih jelasnya dia harus membaca sirah Rasulullah, bagaimana dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hidup Rasulullah 24 jam adalah dakwah. Ya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi ya tidurnya, bangunnya, makannya, minumnya, candanya maupun sungguh-sungguhnya ini adalah teladan bagi umat beliau. Nah, demikian Ibnu Fiddin rahimani wa rahimahullah. Ini dakwah dalam artian khusus yaitu mengajarkan agama Allah, menyampaikan agama Allah. Tidak bisa sembarangan orang menyampaikan agama Allah. Kalau dia tidak mengerti, maka dia tidak boleh mengemban dakwah dalam makna ini. Nah, di sana ada dakwah dalam makna yang lebih luas lagi, yaitu mengajak manusia kepada agama Allah, menuntun manusia kepada jalan hidayah. Rubba muballighin au amin sami. Rubba muballighin au amin sami. Ya, berapa banyak orang yang disampaikan ternyata lebih paham daripada yang di yang mendengar atau menyampaikan. Jadi kita menyampaikan ya, menyampaikan kepada manusia tentang dakwah, menunjukkan manusia kepada jalan hidayah. Walaupun kita bukan kita yang menerangkan, kita ajak orang lain untuk membawa orang lain kepada kepada orang alim kepada majelis ilmu itu adalah dakwah. Memberikan kepadanya buku ini adalah dakwah. Memberikan kepadanya materi-materi yang bermanfaat ini adalah dakwah. Membawanya ke majelis taklim, menunjukinya kepada majelis taklim ini adalah dakwah. Membantunya terselenggaranya satu kebaikan itu adalah dakwah. Dakwah dalam artian yang lebih lebih luas. Nah ini semua manusia tertuntut, semua muslim tertuntut untuk bisa bersaham, yaitu beri saham di dalam bab ini. Dan Rasulullah telah memberikan janji yang besar, ya, yaitu apa? Mandala dalla ila khairin, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam dan la Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin. Nah, nah demikian Ibnu ya Allah, Jadi setiap orang hendaklah dia bersaham, yaitu memberi saham di dalam dakwah menurut kapasitas yang dimilikinya. Ya, kalau dia tidak tahu apa-apa dan belum menguasai apa-apa, maka dakwahnya minimal mengajak manusia kepada kepada dakwah ini, ya kepada jalan kebaikan, kepada ilmu, ya kepada majelis ilmu. Nah, itu merupakan dakwahnya. Ya, walaupun dia tidak bicara apa-apa, karena terlalu banyak bicara juga nanti dia salah. Ya walatak umalai salaka bihi ilmu. Ya, janganlah engkau ya ucapkan, katakan, takku ai eh, takul. Janganlah kamu katakan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmu. Maka dari itu sebagian orang ada yang berbicara tentang masalah il, uh, agama ekonomi ya, ya dibatasinya. Bukan dia bakil berbicara agama, bukan. Tapi beratnya bicara agama itu. Ada orang yang mengatakan kipulan itu kalau saya datang ke rumahnya nggak pernah bicara agama. Bukan dia mau bicara agama. Tapi bicara agama itu bukan bicara kedai kopi yang keluar begitu saja. Pakai otak, pakai ilmu. Bukan asal asal bicara kan begitu ya. Bukan asal eh, bukan asal mengucap, Ya, bukan ini pembicaraan kedai kopi, pikiran tentang agama bukan pembicaraan kedai kedai yang kita bisa bicara tanpa otak. Ya, otak letakkan di kantong, kita masuk kedai kita bisa bicara. Nah, kalau bicara agama nggak bisa ya Fitin. Azza ya Allah wa iyyakum jami'an karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan ya, memperingatkan, melarang kita dari hal itu. Wala taqfu ma laisa laka bihi Janganlah kamu katakan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmu tentangnya. Nah demikian ya Fitin. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau kita lihat masalah kalau mereka sedang santai, mereka ya santai membicarakan masalah-masalah yang kan tidak ada kaitannya dengan agama. Mungkin orang yang melihatnya loh, bagaimana masyaih pembicaraannya kok keluar dari ilmu? Ya bukan bukan itu kita nifidin. Tidak boleh kita memandangnya seperti itu. Ya, barangkali bicara tentang agama itu berat. Ya, apalagi tanya jawab. Tanya jawab. Ini berat, karena ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW mengatakan wa ma'ana minal mutakallifin. Ya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita ya tentang ucapan Nabi ini wa ma'ana minal mutakallifin, mutakallifin dan aku bukanlah orang ya yang suka mengada-ngada, mutakallif, yaitu suka mengada-ngada. Nah, demikian bukan fiddin. Azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi hendaknya setiap orang berusaha untuk memberikan paham di dalam dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitasnya. Nah, demikian kan Ya termasuk juga antum kehadiran antum di majelis ilmu itu juga merupakan dakwah. Hingga orang lain terpancing untuk untuk datang. Tapi kalau antum malas, bagaimana kanan kiri muka belakang rumah antum mau ikut, mau rajin dia majelis datang ke majelis ilmu. Ya, sementara hidayah hanya bisa diperoleh dengan sebab. Ya mungkin kita mengurung diri dari dalam kamar kemudian hidayah turun dari langit. Lalu kita dapat ilmu. Ya, tidak mungkin itu. Ya ini bukan ajaran suluk kan begitu ya. Ya ini, ini Rasul mengatakan innamal ilmu bi taalum. Ilmu itu dengan ta'allum. Ta'allum itu artinya belajar. Semua harus dengan belajar. Semua harus dengan latihan. وإنما الصبر بالتصبر وإنما الحلم بالتحلم wa innamal ya sesungguhnya ilmu itu yaitu kesantunan itu juga dengan apa dengan melatih kesantunan ya akhlak juga demikian harus dilatih oleh karena itu melatih supaya akhlak lembut bergaul, bergaullah dengan orang-orang yang lembut akhlaknya Ya kalau antum bergaul dengan orang-orang pasaran, bagaimana antum bisa lembut akhlaknya? atau bergaul dengan orang-orang yang kasar, bagaimana antum bisa lembut akhlaknya? Jadi kalau kita ingin membaguskan akhlak, maka bergaullah dengan orang yang akhlaknya baik, orang yang akhlaknya lurus dan terpuji. Jadi semuanya harus ada latihannya. Demikian juga ilmu. Hidayah juga demikian. Ilmu dan hidayah harus dicari pada tempatnya. Nah demikian. Dan itu juga merupakan salah satu eh, salah satu saham dakwah untuk. Nah demikian. Untuk mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala sehingga orang itu bisa dapat petunjuk. Ya, dan demikian. Wasirajan munira dan sebagai pelita yang bercahaya. Ya, pelita yang bercahaya. Yaitu beliau, hidup beliau adalah panutan, teladan, ikutan ya bagi umat manusia. Menghidupkan hati orang-orang yang mati, membuka telinga orang-orang yang telinganya terkunci, membuka mata orang-orang yang tertutup matanya. Ya, nah ini Rasulullah adalah sirajan munira. ibu tasdiquhu fi jami'i imah akhbar. Wajib membenarkan semua berita yang beliau sampaikan. Min ab, min amba'i ma qad wa akhbari ma sayati dari berita-berita yang telah lalu, sejarah-sejarah terdahulu, umat-umat terdahulu, dan juga kabar-kabar yang akan datang. Masa yati. Nabi menyampaikan dua jenis berita, berita yang telah lalu, umat-umat terdahulu, ya, dan berita yang akan datang, yaitu berita sudah atau berita-berita yang akan datang nanti sesudah beliau wafat. Nah semua harus kita benarkan, ya semua harus kita benarkan sesuai dengan hakikatnya dan sesuai dengan hakikatnya, baik berita yang lalu maupun yang akan datang sesuai dengan hakikatnya. Seperti contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa Dajjal akan keluar. Ya Dajjal ya seperti yang telah Rasulullah jelaskan karakteristiknya itu akan keluar. Nah ini tidak boleh kita tolak Ya, kita, tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita dustakan, atau kita tahui keluar dari hakikat yang sebenarnya. Ya, misalnya mengatakan dajjal itu ini, dajjal itu eh, adalah Amerika dan lain sebagainya. Nah, ini tidak benar, bukan ikutin. Ya, dajjal seperti yang disabarkan oleh Nabi tidak boleh ditakwil dengan takwil-takwil yang hakikatnya memalingkan ya lafal lafal tersebut yaitu lafal hadis tersebut kepada makna yang yang lemah, makna yang jauh dari arti yang sebenarnya. Ini namanya takwil. Ya tarkulaf di min makna zahir ila makna marjuh. Nah, ini tidak bisa diterima ekonomis Ya kita harus benarkan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan berita-berita lain yang beliau sampaikan tentang perkara-perkara lain yang tidak bisa terlihat oleh mata. Ya, nah demikian yang terjadi. Wa fima halal min halal wa harrama min haram. Dan membenarkan mengikuti apa yang beliau halalkan dari perkara-perkara halal dan mengharamkan dari perkara-perkara yang beliau haramkan. Wal imtithali wal inqiyad lima amara bihi wal kaf wal intiha amma naha anhu wal ittiba' syari'atihi wal iltizami sunnatihi fi sirri wal jahri مع الرضا بما قضى بما قضاه وتسليم وتسليم له melaksanakan dan tunduk kepada apa yang beliau perintahkan menahan diri dan berhenti dari apa yang beliau larang mengikuti syariat beliau ya, memegang sunnah beliau fisirri wal jahri ya, dalam keadaan sir artinya sendiri awal jahri Walaupun walaupun dalam keadaan banyak di tengah-tengah manusia, yaitu mengikuti sunnah beliau yang tersembunyi maupun yang nyata, yang nampak maupun yang tidak nampak oleh orang lain. Ma'arifah bima qadahu wa tasdimu disertai dengan ridha keridhaan kerelaan terhadap apa yang diputuskan dan menerimanya dengan pasrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan eh, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan Wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu tahu Apa-apa yang yang telah didatangkan dibawakan oleh Rasulullah maka ambillah dia dan apa-apa yang beliau telah larang darinya maka tinggalkanlah. Dan Rasul mengatakan, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu bihi mastata'tum wa idza nahaitukum an anhu bandahu. Jika aku perintahkan kamu kepada suatu perkara maka maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan jika aku larang kalian dari satu perkara maka tinggalkanlah. Dan juga Rasulullah SAW telah mengatakan, Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kalau wa ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau wahai Rasulullah? Rasul mengatakan man ato'ani dakhala jannah. Siapa yang mentaatiku maka dia masuk surga. Wa man ato'ani faqad aba. Barang siapa yang durhakaiku maka lah orang yang tidak mau. Wa anna ta'atahu hiya ta'atullah wa ma'siyatuhu ma'siyatullah. Dan bahwa mentaati Rasulullah itu artinya mentaati Allah dan durhaka kepada Rasulullah sama artinya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala bi'annahu mubalighun anillahi risalatahu. Karena Rasulullah adalah muballigh, penyampai dari Allah risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan risalah Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Man atau ar-rasul faqad atau Allah. Berarti apa yang taat kepada Rasul maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله dan tidaklah Allah mewafatkan beliau yaitu memanggil beliau hatta akmala bihiddin hingga Allah menyempurnakan agama ini semuanya telah diteruskan kepada nabinya dan nabinya telah menyampaikan semuanya kepada umat manusia wa ballaghal balaghal mubin dan Rasul telah menyampaikan dengan penyampaian yang sangat nyata tidak ada kesamaran padanya dan Rasulullah telah meninggalkan umatnya di atas jalan yang putih dan bersih al-mahajjah al tariq al-manhaj di atas jalan yang putih bersih di atas pedoman yang putih bersih. Jadi pedoman Nabi adalah pedoman yang jelas, tidak ada kesamaran padanya. Tidak ada kesamaran pada pedoman Nabi tersebut. Taraktukum alal mahajjatil bayda. Ya, dalam hadis Nabi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan taraktukum alal bayda layduha kana hariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih pedoman yang putih artinya pedoman yang jelas pedoman yang tidak ada kesamaran padanya lailuha kanahriya siang dan malamnya sama terangnya artinya tidak ada kegelapan di dalamnya tidak ada kesamaran padanya ya tidak ada abu-abu putih bersih apalagi hitam la yajibu anha ba'di illa halik tidak ada yang menyimpang darinya peninggalku melainkan dia pasti binasa ya la yajibu anha ba'dahu illa halik Nah, di dalam bab ini kata penulis akan disebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan ini, insya Allah. Nah demikian yang kami kedih, Allah wa Nah jadi kita wajib di sini untuk mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai konsekuensi dari syahadat kita Muhammadun Rasulullah. Ada orang yang tidak mengagungkan Rasulullah, tidak mengagungkan sunnahnya dan ucapan-ucapan beliau, tentunya ini akan menodai syahadatnya yaitu syahadat risalah ya syahadat Muhammadun Rasulullah. Nah, di sana ada beberapa bentuk-bentuk jafa ma'an Nabi sallallahu sikap ya kurang ajar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menghindari sikap kurang ajar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu bisa menodai syahadat kita yang kedua tadi yaitu syahadat Muhammadun Rasulullah. Dan ingat, syahadat Muhammad bin Rasulullah ini penentunya. Ibarat gerbangnya. Kalau ini rusak, maka rusak juga nanti syahadat yang pertama. Yaitu syahadat La ilaha illallah. Tadi sudah kita sebutkan bahwa syahadat La ilaha illallah tidak kita dapat baik penjelasannya, ya, inti dan hakikatnya kecuali dengan apa? Syahadat Muhammadun Rasulullah. Contohnya syarat-syarat la ilaha illallah yang kita bahas itu merupakan kunci penentu diterima atau tidaknya syahadat seorang la ilaha illallah. Dari mana kita ketahui penjelasannya? Dari dari mana? Dari Muhammadun Rasulullah, dari sunnah-sunnah beliau, ya, dari hadis-hadis beliau. Dari, dari, dari situ kita ketahui syarat-syarat la ilaha illallah. Nah demikian Ibn Maka dari itu kita harus menghilangkan atau membersihkan sikap kurang ajar tidak menghormati, tidak mengagungkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah eh, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kita bahaya menyelisihi perintah Nabi. Di antaranya dalam eh, dalam firman-Nya, ya Allah mengatakan, "Faliyah dari ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim." Hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah takut akan fitnah, yaitu kekufuran Al-fitnah al-kufru. Atau yusibahum adabun alim. Atau ia tertimpa adab yang pedih dunia dan akhirat.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 Setelah nyata kepadanya hidayah, yaitu telah disampaikan kepadanya hujah. Dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, ya tidak mengikuti pedoman sahabat, durhaka kepada Nabi, tidak bersandar kepada sunnah, dan tidak mengikuti pedoman para sahabat, tidak mengikutinya, tidak tidak mengikuti sunnah tersebut dengan pemahaman sahabat, pemahaman salaf, nuwallihi matawalla. Kami biarkan dia leluasa di atas kesesatannya. Yaitu kami biarkan dia sesat dan dia merasa benar di atas kesesatannya itu. Wayahsabuna annahum yuftinuna sunha. Dia merasa berada di atas dia merasa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang baik. Dia merasa dia telah melakukan sesuatu yang yang baik. Itu di dunia. Wa nuzlihi jahannam. Di akhirat Allah akan masukkannya dia ke dalam neraka jahannam. Di sana ada beberapa, beberapa bentuk jafa terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terhadap sunnah beliau. Di antaranya adalah yang pertama al-bu'du anis sunnah batinan wa Jauh dari sunnah lahir maupun batin. Nyata maupun tersembunyi. Nyata yaitu dengan ucapan, dengan perbuatan, ya dia melecehkan misalnya sunnah Nabi, orang yang melakukannya, orang yang mengamalkannya, dia lecehkan dengan lesannya atau dengan perbuatannya. Ini adalah al-bu'du an sunnah zahiran. Wa batinan membenci dengan hatinya, dia benci sunnah Rasulullah atau meninggalkan sunnah Nabi itu karena benci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan man faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku ya, benci sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Kemudian yang kedua yang menifidin Raddu ahadisahu Raddu ahadisahu ah, ini. Menolak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Raddu akwalihi Menolak ucapan-ucapan beliau Hadis-hadis beliau ini juga merupakan bentuk jafa kekurangan ajaran terhadap Rasulullah dan sunnah beliau, yaitu menolak ucapan-ucapan beliau dengan takwil al-batil, dengan takwil yang batil, atau dengan hawa nafsu, atau dengan hawa hawa nafsu. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita tentang adanya orang-orang yang akan menolak hadis-hadis beliau dan hanya bersandar kepada kepada kitabullah, kepada Al-Qur'an. Rasul mengatakan, "La la ulfiyanna ahadukum muttaqiyan ala arikatihi yatihi al-amr min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fa yaqul la nadri ma wajadna fi kitabillahi tabanahu." Ya. Hampir salah seorang dari kalian mendapati Itu hampir tiba maksudnya kalian menemukan Orang yang mutakian ala harikatihi, mutakian bersandar, ya bersandar di atas dipannya. Ya, para ulama menyebutkan ini ini adalah satu gambaran orang-orang yang mewah hidupnya. Ya, arika adalah e, permadani e, apa tinggal sana yaitu dipan yang ada bantalnya itu namanya arika. Ya, mereka duduk bersandar di atas bantal-bantal itu, bantal-bantal tersebut di atas dipan-dipan itu. Jadi menunjukkan kemewahan hidup orang ini. Ya. Hampir kalian temukan orang seperti ini, yaitu dia bersandar di atas dipannya dengan bantalnya, bertilikan pada bantalnya. tihil amru min amri, datang kepadanya perintah-perintahku dari apa yang telah aku perintahkan atau apa yang telah aku larang darinya. Lalu dia berkata, La, la nadri. Aku nggak tahu ini apa ini. Apa ini? Ini ucapan siapa ini? Dikatakan semuanya hadis Nabi. Ini bukan hujah. Ini hadis ahad. Ini maksudnya bukan ini, maksudnya bukan itu dan lain sebagainya. Ia tolak hadis Nabi tersebut. Lalu dia mengatakan, mawajat Nabi kita billahi tabana. Apa yang kita dapatkan di dalam kitab Allah, dalam kitab Allah, dalam Al-Quran, itulah yang kita ikuti. Jadi dia membedakan antara Quran dan Sunnah. Nah ini adalah kelompok orang-orang yang ingkar sunnah. Ya ingkar sunnah. Ingkar sunnah banyak tingkatannya. Ada yang ingkar sunnah mutlakor. Ada yang ba'bar. Ada yang mengingkari sunnah seluruhnya. Dia, dia hanya berpedoman, kepada kepada siapa? Kepada Al-Quran. Dan ada yang ba'bar. Sebahagian. Dengan mengatakan hadis-hadis ahad. tapi tidak menerimanya di dalam akidah atau kami tidak berhujah dengan hadis-hadis ahad. Ini hampir sama ya Fidin rahimani wa atau yang menakwil hadis-hadis Nabi dengan takwil-takwil yang batil. Ini pada hakikatnya adalah menolak sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. dari mikirnya pada kita. Apa yang dihalau, dihalau, dihalaukan oleh Rasulullah sesungguhnya itu sama dengan apa yang dihalalkan oleh Allah. Apa yang diharapkan oleh Rasulullah sesungguhnya itu sama seperti apa yang diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu uh, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada beda antara keduanya. Nah, Nabi menjelaskan, menegaskan hal ini ketika beliau mengharamkan keledai kampung. Ya, Rasul mengharamkan keledai kampung. Ada sebagian orang ketika itu memasak tidak mau mengikutinya. Lalu Rasul mengatakan, Allah inna maharrama Rasulullah sama haram Allah. Ketahuilah sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Sebagian sekarang ini ada sebagian orang yang mengatakan, iya, anjing itu halal. Kenapa? Enggak ada di dalam kitabullah. Enggak ada di dalam kitabullah. Hadis hadis hanya sampai kepada derajat makruh tidak bisa diharamkan dengan hadis. Ya, inna maharama inna Allahu dan lain sebagainya. Dia katakan bahwa yang diharamkan Allah dalam kitabnya itulah yang yang haram. Adapun yang tidak terdapat di dalam Allah, mereka tidak mengharamkannya. Nah ini Ibn Fitih sama artinya dengan menolak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian Ibn Fitih. Rasul mengatakan dalam hal ini Ya, dalam satu hadis riwayat Abu Dawud dan hadis ini sahih. Ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya telah diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya ber, bersamanya. Jadi Nabi menyamakan kedudukan hadis dengan kedudukan Al-Quran, yaitu sama-sama wahyu. Bedanya apa? Bedanya Al-Quran yata'abbad fi yata'abbad fi tilawatihi. Ibadah kita mem membacanya. Ya, alif lamim Aku tidak katakan alif lamim satu huruf tidak, tapi alif huruf, lam huruf dan mim huruf. Nah, demikian dengan fikir. Itu bedanya. Dan kalam Allah ya, Al-Qur'an adalah kalam kalam Allah, ghairah, ghairah makhluk. وقال الحميدي كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله في مسألة فقال فقضى فيها رسول الله كذا وكذا Al-Humaydi bercerita ketika satu ketika kami berada di sisi Imam Syafi'i rahimahullah. Lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya kepada beliau tentang satu masalah. Maka beliau menjawab, qadara fiha Rasulullah kada wa kada. Dalam masalah ini Rasulullah memutuskan begini dan begini. Faqala rajulun di Syafi'i. Maka laki-laki tadi berkata kepada Imam Syafi'i. Mata kulu anta. Lalu bagaimana pendapatmu? Imam Syafi'i menyampaikan Rasulullah memutuskan dalam masalah ini, masalahmu ini begini dan begini. Nah, setelah menyampaikan itu, orang laki-laki tadi berkata kepada beliau, Lalu bagaimana menurut pendapatmu? Maka Ali Imam Syafi'i mengatakan kepadanya subhanallah tarani fi kanisa tarani fi bi'a taro ala wusqa taro alaya wusqa zannar zannara taro ala ala wasati zannara Ya, apa subhanallah kata beliau ini menunjukkan ketakjuban dan keheranannya kepada laki-laki tadi Apakah engkau, engkau lihat aku sekarang berada di dalam gereja atau di dalam sinagog tempat ibadah orang Yahudi? Atau apakah engkau lihat para ala wasati zanar? Apakah engkau lihat pada pinggangku ada zanar, yaitu tali pinggang khas orang-orang Nasrani, pendeta-pendeta Nasrani. Aku lula pada fiha Rasulullah hatta takul mata anta. Aku katakan kepadamu Rasulullah telah memutuskan dalam masalah ini begini dan begini, engkau malah mengatakan bagaimana menurut pendapatmu. Nah ini kini pikir. Ya, jadi Imam Syafi'i marah kepadanya dan tidak menjawab pertanyaannya, tapi memberikan nasihat kepadanya. Gua tidak boleh, ya. La dimu baina yadayillah wa wa rasulih. La dimu baina yadayillah wa rasulih. Ay la taqulu khilafa rasulillah khilafa kaulillahi wa rasulih seperti yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas. La taqulu khilafa qaulillahi wa wa rasulih. Janganlah kamu katakan sesuatu yang menyelisih apa yang dikatakan oleh Allah dan dan Rasulnya. Oleh karena itu beliau mengatakan idza sahal hadis bahwa mazhabi. Jika salah sahih hadis maka itulah pendapatku. Allahu a'lam. Allah wa iyyakum. Dalam hal ini Ibnu Qayyim mengatakan Uminal adab ma'ahu Di antara adab terhadap Rasulullah adalah Allah yustaskal ya Allah yustaskal qawluhu Allah yustaskal qawluhu yaitu tidak menganggap muskil, tidak tidak menganggap masalah ucapan-ucapan beliau. Ya tidak apa namanya mengkontroversikan perkataan Nabi. Tidak ada ucapan-ucapan Nabi, perkataan Nabi, hadis-hadis Nabi yang kontroversi. Tidak ada. Tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Kalaupun bertentangan itu dalam pandangan seseorang, hakikatnya tidak ber bertentangan. Karena sunnah sama dengan Quran adalah wah, wahyu. Kesalahan bukan dari Nabi, mungkin dari perawi dan penulisnya. Demikian Ibn Fitin. Rahimani wa rahimahumullah. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Bal tustastalu al-ara' li qawlihi. Bahkan kita menganggap masalah pendapat-pendapat perkataan-perkataan manusia yang bertentangan dengan sunnah dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada satu teori bertentangan dengan dengan hadis Nabi, maka yang dipermasalahkan yang mana? hadis Nabi atau ucapan manusia. Ya ucapan manusia yang dipermasalahkan bukan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hadis Dubab, hadis tentang jatuhnya lalat pada minuman seseorang. Sebagian orang mempermasalahkan hadis ini, menurutnya tidak sesuai dengan kaidah kesehatan. Ya, masa lalat jatuh minuman dicelupkan, lalu airnya diminum. Ya. Nabi mengatakan jika jatuh lalat pada minuman salah seorang dari kamu, ya, maka celupkanlah lalu buang dan minumlah. Sesungguhnya pada salah satu sayapnya terhadap terdapat e, racun dan pada sayap yang lain terdapat penawarnya. Nah ini sabda Nabi. Kita harus percaya sabda Nabi ini dan harus kita dahulukan daripada ucapan-ucapan yang lainnya. Tidak boleh kita permasalahkan. Nah ini ucapan Nabi bermasalah, tidak boleh. Kalau ada pertentangan dengan ucapan orang lain yang mengatakan bahwa menurut ini dan ini, menurut ini dan ini, bahwa itu berbahaya dan lain sebagainya, maka yang perlu dipermasalahkan bukan sabda Nabi yang sudah sahih, yang sah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipermasalahkan adalah ucapan manusia, bukan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yu'arab nasuhu biqiyas. Tidak boleh dipertentangkan nasnya ucapan beliau dengan kias dengan analogi-analogi. Wala yuqaf qabulu ma ja'a bihi ala muwafaqati ahad. Bahkan hanya min qillatil adab ma'ahu bal huwa ainul jur'ah. Dan tidak boleh kita tawakuf yaitu apa? Menahan diri, mengambil ucapan beliau, menunggu kesepakatan dari orang lain. Nah, nanti dulu diambil, nunggu pertimbangan, musyawarah, musyawarah organisasi dulu, nunggu tarjih dulu, nunggu musyawarah dulu, baru diterima apakah hadis Nabi ini diterima atau tidak, apakah jenggot sunnah atau tidak, nanti itu, nanti musyawarah dulu, mukernas dulu. Ya boleh manifestin. Ya karena hal min kilatul adab ma'ahu. Bahkan ini termasuk kilatul adab. Kurang adab terhadap Rasulullah SAW sudah sebagian organisasi nah itu menolak ataupun menahan diri untuk menerima itu malu-malu menerima atau masih ragu-ragu menerima ya ya masih apa namanya masih e, belum menentukan sikap terhadap satu sunnah Nabi yang sudah jelas dengan mengatakan kita tunggu keputusan musyawarah Hadis Nabi dimusyawarahkan apakah diterima atau atau tidak. Apakah dijadikan sebagai sunnah atau tidak? Apakah ditolak atau di, diterima? Nah ini tidak boleh Tuhan Ibn Rahimani wa Allah. Fakana hadha min kilatil adab Dan ini termasuk kilatul adab Terhadap Rasulullah Bal huwa ainul jur'ah Bahkan ini, inilah dia bentuk kekurang ajaran terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu kita tawakuf ya, tidak menentukan sikap, tidak memberikan sikap terhadap satu hadis Nabi yang telah sahih, apakah diterima atau tidak, karena menunggu kesepakatan dari orang lain. Ya, alam muafakati ahad, menunggu kesepakatan orang lain. Nah, demikian. Yang ketiga al-udul an siratihi wa sunnatihi al hudul an siratihi wa sunnatihi. Berbelok. Ya. Menyimpang dari sirah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk bentuk al-jafa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu menyimpang dari sirah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Naz'u haibatil kalam innal hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sopan ketika disampaikan kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk kurang ajar terhadap Rasulullah dan terhadap sunnah beliau. Itu ketika disampaikan kepadanya hadis Nabi dia menutup telinganya. Dan termasuk majelis-majelis hadis. Itu majelis-majelis hadis dulu majelis-majelis yang mulia. Ya, Seorang tidak akan berani angkat bicara ketika disampaikan kepadanya Qala Rasulullah maka semua mata tertuju, semua telinga terpa, terpasang untuk menerima, untuk mendengarkan ya sabda Rasulullah SAW. Dahulu para salaf sangat besar haibahnya, yaitu apa namanya kita katakan rasa eh, penghormatannya terhadap eh, kaul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila telah dikatakan kepada mereka Qala Rasulullah maka tidak ada satu orang pun dari mereka yang angkat bicara. Tidak ada satu orang dari mereka yang angkat bicara. Ya. Sampai-sampai dahulu para salaf juga tidak berani angkat bicara di tempat-tempat yang diagung apa namanya tempat-tempat yang memang ya, dihormati sebagai ya salah satu tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tempat yang dimuliakan seperti misalnya di dalam masjid Rasulullah ya dalam hadis ya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya bagaimana beliau memberikan pelajaran kepada manusia bagaimana menghormati dan mengagungkan Rasulullah setelah beliau wafat sebagaimana mengagungkan beliau setelah, setelah ketika beliau masih hidup dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari As-Sa'ib bin Yazid dia mengatakan kuntu na'iman fil masjid bani rajulun Fanazartu fa'idha Umar bin Khattab Suatu ketika aku sedang tidur di dalam masjid Tiba-tiba ada yang ada yang membangunkanku. Ternyata aku lihat orang itu Umar bin Khattab. Dia berkata, "Izhab, fa'tini ini. Pergi coba ambil, coba eh, panggil kedua orang itu. Ya. Haji itu hubihima. Maka aku pun membawa kedua orang tadi yang disuruh oleh Umar untuk aku bawa ke hadapan beliau. Pak Umar bertanya kepada keduanya, Man antuma? Siapa kalian berdua? Atau dalam riwayat dikatakan min aina antuma? Dari mana kalian e, berdua? Dari mana asalnya kalian berdua? Kola, keduanya menjawab min ahli ta'id, Kami dari Taif. Qal Nabi mengatakan uh, eh, Umar berkata, "Lau kuntum min ahlil balad la la auja'tukuma." Kalaulah kalian dari penduduk negeri ini, penduduk kampung ini, yaitu penduduk kota ini, yaitu Madinah, kalaulah kalian penduduk Madinah, la auja'tukuma. Niscaya sudah aku pukul kalian berdua. Tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulillah. Kalian mengangkat suara kalian di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu membuat gaduh, membuat ribut di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sudah beliau wafat, apalagi ketika beliau masih hidup. Dan juga termasuk di dalamnya ketika disampaikan kepada kita kepada ya kepada seseorang hadis Rasulullah. Kala Rasulullah. Maka semua telinga harus terpasang untuk mendengarkannya. Ya. Dia bayangkan atau dia hadirkan dalam hatinya seolah-olah Nabi menyampaikannya. Nabi ini Nah, demikian bukan rahimani wa rahimakumullah Baik. Dan termasuk di dalamnya adalah hajar sunnah al, sunnah al makaniyah, meninggalkan sunnah sunnah makaniyah. Itu tempat-tempat yang beliau anjurkan untuk didatangi. Seperti misalnya sholat di masjid beliau, al-sunnah, السنة ومن sunnah fil Madinah. Di antara sunnah-sunnah Nabi di Madinah adalah salat di Masjid Nabawi. Nabi mengatakan salatun di masjid afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Salat di masjidku ini kata Nabi itu lebih utama daripada seribu salat di tempat lain, di masjid lain kecuali masjid Al-Haram, Masjidil Haram. Masjid Al-Haram seratus ribu kali. Masjid Nabawi seribu seribu kali bukannya itu Lebih lebih besar, lebih afdal daripada di masjid-masjid yang lainnya. Nah, jika ada seorang dia berkesempatan dia ada di dekat masjid Nabawi, tapi dia milih masjid-masjid yang lainnya, ini namanya hajar sunnah sunan al makaniyah, meninggalkan sunnah makaniyah. Atau seorang membenci Madinah, ya membenci Madinah, nah ini termasuk tanda-tanda nifak. ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jadi antara sunnah al-makaniyah adalah salat di masjid Kuba. Salat di masjid Kuba. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam eh, dalam satu hadis riwayat Usaid bin Zuhair dikatakan, "Salatu salatu di masjid Kuba ka umrah." Hadis riwayat terpilih dan disahihkan oleh Al Albani. Salat di masjid Kuba seperti umrah. Jadi kalau naik haji, maka salah satu tempat yang mesti yang adalah sholat di masjid Kuba. Pahalanya kata Nabi sama seperti Umrah Sholat di masjid Nabi dan sempatkan untuk berkunjung ke masjid Kuba. Sholat di masjid Kuba. Ya, ada pun masjid Jib, masjid apa lagi? Kiblatain, masjid apa itu tidak ada anjuran untuk mengunjunginya bahkan mengunjunginya termasuk perkara bid'ah yang dilarang. Ya tidak ada keutamaan masjid jin dari masjid kiblatain ataupun eh, masjid-masjid yang lainnya. Ya sama seperti masjid di sini, masjid ini dan masjid-masjid lainnya. Kecuali masjid yang telah Rasulullah anjurkan untuk kita kunjungi, ya seperti masjid Al Haram, masjid Al Aqsa, masjid Nabawi dan masjid Kuba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kami itu Abi, aku mendengar ayahku yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "La dia di Masjid Quba rak'atain, ahabu ilayya min an ati Baitul Maqdis marratain." Sekiranya aku salat di Masjid Quba dua rakaat, itu lebih aku sukai daripada aku datang ke, ke Baitul Maqdis dua kali. Walau ya'lamuna ma fi Quba la darbu ilaihi akbadal ibil. Kalau mereka tahu keutamaan sholat di Masjid Kubah, saya mereka telah menyiapkan onta-onta untuk pergi ke sana. Demikian, Dan hadisnya kata al habib Ibn Hajar di dalam Fathul Bari, syaratnya sahih. Nah demikian. Jadi itu keutamaan-keutamaan sholat di tempat-tempat atau di eh, apa namanya kita katakan di masjid-masjid yang Rasulullah telah menganjurkan kepadanya. Jadi kita harus mengagungkan ini, memuliakan ini. Ya, tidak boleh kita jadikan tempat lain lebih mulia dari tempat tempat ini. Atau menganjurkan manusia untuk pergi ke sana selain dari tempat tempat ini. Nabi mengatakan la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Masjid hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh mengadakan perjalanan untuk tujuan ibadah kecuali kepada tiga masjid yaitu masjid masjidku ini yaitu masjid Nabawi, kemudian masjid Al Haram dan masjid Al Al Aqsa. Nah demikian Hasan Fiddin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik. Jadi bila dan satu tambahannya dari masjid Kuba bagi orang yang sudah sampai di di Madinah. Ya bagi yang sudah sampai di Madinah. Ya, nah, jadi orang seorang meniatkan ke Madinah datang ke masjid Nabi dan jika dia datang ke masjid Nabi jangan lupakan masjid Kuba. Nah ada kelompok-kelompok yang menganjurkan lebih menganjurkan ke tempat-tempat lain daripada tempat-tempat yang telah disunnahkan oleh Rasulullah untuk didatangi. Ya misalnya sebagian kelompok menganjurkan pengikutnya untuk datang ke India atau ke Pakistan dan jadikan itu lebih utama daripada tempat-tempat yang lainnya. Ini pada akhirnya hajrus sunan al al makaniyah. Kalau diajak ke umroh berat ya. Tapi kalau diajak untuk pergi IPB, India, Pakistan, Bangladesh, apapun mau dijual. Kalau, kalau punya tanah, tanah dijual. Kalau punya rumah, rumah dijual. Mobil, mobil dijual. Pekerjaan ditinggal. Istri apalagi. Untuk ya, semata-mata untuk datang ke ini hadirnya Jafar kurang ajar terhadap Nabi bukan Fitin. Nabi menganjurkan ke masjidnya. Karena di sana satu sholat sama dengan seribu seribu kali lipat sholat di tempat yang lain. Bukan ke tempat-tempat lain. Nah, kalau kita ada ada ada apa namanya? Ada duit, ya, ada duit, ada kemampuan, ya, maka sempatkan untuk umrah. Sebagai ulama adalah umrah wajib bagi yang mampu. Sama seperti haji. Nah demikian. Dan minimal ya kalau orang berkemampuan ya lima tahun sekali dia pergi umroh. Nah demikian Islamiddin. Ah, Ada kaitan hatinya dengan apa? Dengan tempat-tempat yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata Nabi apa tentang Madinah? Ya Allah, aku mencintainya. Maka cintailah dia dan cintai penduduknya. Nah demikian Islamiddin rahimani wa rahimakumullah Ada sebagian kelompok justru menganjurkan pengikutnya untuk ke tempat-tempat yang lain. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Baik, Fiddin Rahimani wa rahimakumullah Nanti akan kita lanjutkan lagi Poin yang berikutnya yaitu yang ke-30 Tentang syarat syahadat Muhammad dan Rasulullah